وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Hadis berikutnya masih membahas tentang uh, masalah haid dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Rasulullah SAW pernah yattaqi Beliau bersandar di pangkuanku Wa ana haidun ketika saya sedang haid Fayakra'ul Quran Kemudian beliau membaca Al-Quran uh, Hadis ini diantara dalil Bahwa kata kana Rasulullah SAW kata wa kata Itu layatulu alal mudawamah Tidaklah menunjukkan kalau itu rutin dilakukan bisa juga katakan Rasulullah SAW kata kada untuk menunjukkan itu sifatnya sesekali dilakukan oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Di antaranya hadis ini. Nabi SAW tidak rutin Kemudian dipangku istrinya Terus baca Quran Atau setiap beli ingin baca Quran Minta dipangku dulu oleh istrinya Namun pernah Nabi SAW E, bersandar di pangkuan istrinya lalu beliau membaca Quran. Dan hadis ini antara dalil seperti yang tadi kita sampaikan bahwa badan wanita haid itu tidak najis sebagaimana Rasulullah SAW eh, tadi ketika itikaf beliau disisiri oleh istrinya yang sedang haid. Kemudian hadis ini juga dalil bolehnya membaca Al-Quran di tempat yang dekat dengan sumber najis. Aisyah dalam kondisi haid dan berhaid najis, Nabi SAW di pangkuan istrinya. Maka beliau membaca Al-Quran di tempat yang dekat dengan sumber najis. Kemudian ada sebagian ulama yang kita dengan hadis ini haramnya wanita haid membaca Al-Qur'an. Diambil dari mana? Adanya dugaan bahwa e, tidak boleh membaca Al-Qur'an di dekat orang yang sedang haid. Ketika dugaan ini tidak ada, berarti yang berlaku adalah boleh membaca Al-Quran di dekat wanita haid. Artinya wanita haidnya tidak boleh membaca al Quran. Itu pakai kesimpulan eh, mukhalafah. Ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taqiqil Dan itulah madhab Syafi'iyah. Wallah alam yang lebih kuat insya Allah bahwa tidak ada larangan yang mansus dalam hal ini wanita haid tidak boleh baca Quran ada hadis yang menunjukkan itu namun hadisnya baik sehingga yang lebih tepat adalah mereka boleh baca Quran namun tidak boleh menyentuh kemudian berikutnya hadis yang terakhir dalam bab haid adalah hadis dari Muadah. Qalat beliau mengatakan, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha." Saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Fakultu" lalu aku bertanya, "Ma balul haid taqdi shauman wa la taqdi salat?" Mengapa para wanita itu diperintahkan untuk mengkodok puasa namun tidak mengkodok sholatnya Faqalat maka Aisyah bertanya, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu ini wanita khawarij? Faqalat fakultu kata Muadza, "Lastu biharuriyah." Saya bukan khawarij, walakinni as'al. Namun saya ingin bertanya. Faqalat kemudian Aisyah mengatakan, "Kana yusibuna dzalika." Dulu kami mengalami semacam itu mengalami haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaum Lalu kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok salat. Sahabat Mu'adzah atau bukan sahabatnya tapi seorang tapi Mu'adzah bin Abdullah Mu'adzah bin Abdullah Al-Adawiyah Beliau istri dari Silah bin Ashim Silah bin Ashim Basriyah beliau wanita yang tinggal di Basrah Beliau memiliki dua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di antaranya hadis ini Kemudian Aisyah bertanya Aharuriyatun anti Apakah kamu ini wanita khawarij Karena beliau datang dari Basrah Bisa jadi dia ini wanita sembalan khawarij Haruriyah Itu Dari kata haruro Diberi nas Yak nisbah Dan haruro adalah satu tempat Satu kampung di pinggiran kota Kufah. Yang ini merupakan pusat Khawarij pertama yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Meskipun setelah itu mereka menyebar ke berbagai daerah. Tapi pertamanya mereka ngumpul di Harura. Sehingga selanjutnya dikenallah Harura ini sebagai kampungnya Khawarij. Maka kelompok yang datang dari sana disebut Haruriyun. Kalau wanita Haruriyah. Orang yang datang dari Harura yang itu adalah desanya Khawarij. Kalau ada satu kampung, kampung LDII, kita bisa nyebut, misalnya kampung itu namanya ngebel, ngebel apa ngebel? Ngebel, Apakah kamu ngebeli? Berarti karena dia asli ngebel dan ngebel ini pusatnya LDI. Namun maksud kita adalah dia LDI. Kita nyebutnya daerahnya. Wahada ma'ruf dan semacam ini ma'ruf dalam bahasa diperbolehkan. Aisyah bertanya aharuriyatun anti Apakah kamu wanita haruri wanita khawarij bertanya demikian menunjukkan kalau Aisyah itu suudon dengan muada. Kamu ini khawarij ya? Kenapa kok seperti itu? Ada dua indikator yang menunjukkan Aisyah bertanya demikian. Yang pertama adalah e, eh, sigot bentuk pertanyaan yang disampaikan oleh muada itu bentuk pertanyaan bukan untuk belajar namun ada unsur ngeyelnya. Di hadis Muadzah bertanya, "Ma balul haidi taqdis sauma wala taqdis shalah?" Ini kenapa wanita haid kalau puasa suruh qadha, kalau salat kok enggak disuruh qadha? Padahal sama-sama ibadah yang ditinggalkan. Ada unsur pengeyelan. Maka Aisyah suudzon. Ini jangan-jangan bertanya untuk ngetes bukan untuk cari ilmu bukan untuk mengetahui hukum kemudian yang kedua Aisyah memahami bahwa fikihnya khawarij wanita yang haid itu mengkodok salat ya. kita tahu ini masalah fikih namun fikih semacam ini hanya datang dari khawarij maka fikih ini kesesatan tidak bisa kita katakan fikih semacam ini adalah e, perkara istihadiyah yang kalau orang memahaminya tidak sampai dibid'ahkan, tidak demikian. Karena ini menjadi ciri khas khawarij. Maka kadang ada masalah fikih, masalah amal, namun dia masuk usul. Masuk dalam usul Islam, usul dalam agama, usul din. Di antaranya adalah tentang perintah kodok bagi wanita haid atau mashul mashul qadamai mengusap dua kaki ketika wudhu atau ada masil khuf tidak boleh masul khuf bagi orang yang pakai kaos kaki atau pakai sepatu yang itu fikirnya siapa syiah atau jawa mut'ah bolehnya nikah mut'ah itu masuk pembahasan fikih namun pembahasan fikih ini jadi masalah usul karena itu menjadi ciri khas aliran sesat menjadi ciri khas aliran sesat sehingga bisa jadinya tentang halal haramnya anjing ini masuk perkara usul, tidak lagi masuk perkara furu. Mengingat halal haramnya anjing ini menjadi ciri khas kelompok sesat tertentu yang menghalalkan anjing. Meskipun pada aslinya itu adalah masalah fikih. Ya. Maka masalah fikih yang itu menyelisih jamahir al sunnah. Jamahir al sunnah dan itu menjadi ciri khas satu kelompok tertentu bisa menjadi masalah usul. E, masalah usul dan furu pembagian agama menjadi usul dan furu ini dibenarkan. Sebagaimana keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun yang salah adalah ketika orang memahami usul hanya terbatas masalah akidah dan furu terbatas masalah fikih. Ini keliru. Benar ada usul dan furu dalam agama, namun batasannya adalah usul itu permasalahan yang layak yasughu istiadat fihi. Yang di sana tidak boleh ada istiadat. Sedangkan furu itu permasalahan yang yasughu istiadat. fihi, baik dalam masalah fikih maupun masalah akidah. Pembahasan apakah Nabi SAW Isra Mi'raj jasad dan waruhan, jasad dan rohnya ini masalah akidah. Namun ini masuk dalam masalah dalam masalah furu. Kenapa? Karena pembahasan masalah ini yasuhul istihad fi. Ulama berbeda pendapat, bahkan sampai sahabat pun berbeda pendapat. Pembahasan tentang uh, apa? Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam roh Arabbahu pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Ini masuk masalah masuk dalam masalah furu karena ulama berbeda pendapat. Meskipun itu masalah akidah. Tapi maka masalah akidah terkadang masuk dalam bagian masalah furu'. Kemudian pembahasan yang lain tentang masalah ha, e, haul ya telaga Nabi SAW itu sebelum hisap atau sudah hisap kapan itu terjadi dan seterusnya kemudian tentang Berapa lama Nabi Isa tinggal di muka bumi ini 7 tahun atau 40 tahun Terus rincian tentang Dajjal Ini masalah Furu Selama di sana masih memulihkan adanya Khilaf Fikirnya khawarij bahwasanya orang yang haid, wanita haid, mereka wajib mengkodok salat sebagaimana puasa. Kemudian Mu'adzah memberikan jawaban bahwasanya beliau tidak ngetes, beliau tidak khawarij. Maka Mu'adzah mengatakan walakinni as'al. Saya tanya untuk tahu hukum. Bukan untuk muji, bukan untuk bantah. Barulah setelah itu Aisyah radhiyallahu anha memberikan jawaban. Maka Aisyah memberikan jawaban dengan nas, dengan dalil yang marfu' bukan dengan logika. Aisyah tidak mengatakan kalau wanita haid itu diperintahkan untuk sholat kodok, kodok sholat nanti merepotkan. Sholat berulang-ulang. Beda dengan puasa, kalau puasa sehari selesai. Kalau sholat nanti sehari lima kali. Repot hitungnya repot Ini kan logika. Tidak demikian. Tapi Aisyah jawabnya pakai nas. Kunna nu'maru bi qada As-saum wala nu'manu Ya, kami dulu kayak gitu yang diperintahkan. Kalau puasa diperintahkan untuk dikodok, kalau sholat tidak diperintahkan untuk dikodok. Titik. Kenapa pakai jawaban semacam ini? Fahadha ablagu firat. Jawaban dengan dalil itu membungkam mulut. Tidak ada peluang bagi orang untuk berlogika. Ya sudah seperti ini dalilnya, ketok palu. Selesai. Loh, kenapa kok diperintahkan? Ya tanya sama Nabi sallallahu alaihi Karena beliau yang memerintahkan. Kalau beliau masih ada, bisa ditanya Semacam ini jawaban yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Kenapa kok babi itu diharamkan? Ya karena ada ayat yang memerintahkan kalau babi itu haram. Tanpa kita tahu apa efek sampingnya, apa bahayanya, ada ayat. Bagi kita kenapa? Itu jawabannya ada dah dalil. Sudah? Kenapa kok Allah mengharamkan babi? Tanya sama Allah. Nah, itu baru uh, apa? Cara logika yang benar. Kalau manusia itu mengakui bahwasanya dia harus tunduk pada aturan Allah, mengapa kita dilarang A dan B? Jawabannya ada dalilnya. Loh, kenapa kok ini dilarang oleh Allah? Tanya sama yang larang. Ini cara logika yang benar logika yang kebablasan itu kalau kenapa ini dilarang dia langsung lompat oh ini dilarang itu karena ini karena ini karena ini belum tentu itu benar mungkin dalam satu kasus bisa dibenarkan kenapa kok homer itu dilarang ya. ada uh, ayat yang melarang dia masih nggak terima oh karena ini berbahaya sekarang kenapa sutra dilarang bagi laki-laki boleh bagi wanita mau bodoh-bodoh kulit apa kemudian Eh, kulitnya laki-laki sensitif terhadap sutra nanti dikasih sutra malah melepuh atau emas dilarang bagi laki-laki wanita boleh sama-sama kulit jawabannya kita kasih jawaban dengan nas ya karena ini dilarang kenapa dilarang tanya sama yang larang nah, gitu. tanya sama yang larang kalau dia sudah jauh terus menjelaskan hikmahnya oh sutra dilarang karena ini, karena ini, itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Itu cara berlogika ketika uh, orang menghadapi uh, apa sikap orang yang ngeyel terhadap hukum syariat diputus dengan dalil. Kalau sudah ada dalil, kita paksa mereka sami'na wa ata'na. Dan sering semacam itu orang awam mempertanyakan kenapa kenapa kenapa namun kita sangat mengajarkan ajari mereka adab memutus pertanyaan dengan dalil kenapa ya karena ada dalil karena kenapa bagi kita itu kenapa kita harus melakukan ini kita harus menghindari ini jawabannya karena aturannya seperti itu sedangkan apa alasan kenapa ada aturan seperti ini Tanyakan kepada yang membuat aturan kan begitu ya. Ini cara berlogika ketika e, mengajarkan orang agar dia bisa taat kepada dalil belajar untuk sami'na wa ata'na. Ya. Hanya saja bisa bisa kita jelaskan dengan hikmah. Misalnya ada ada yang menjelaskan wanita tidak diperintahkan untuk kotak sholat karena memberatkan sholat itu berulang-ulang. Namun ini dibalik dalil, dibalik dalil. Dan semacam ini sifatnya ijtihadi, bukan nas. Maka jawaban yang disampaikan oleh Aisyah itu jawaban mansus, jawaban yang berdasarkan nas. Ya, kami dulu diperintahkan kayak gitu. Selesai memutus kesempatan untuk berlogika. Kemudian ada dua alasan mengapa Aisyah radhiyallahu anha memberikan jawaban dengan iskotul kodok. Kami tidak diperintahkan kodok sholat atau tidak ada kodok untuk sholat itu dengan bi bikaunihi lam yu'mar bihi. Jadi Aisyah mengatakan, kenapa kok tidak wajib kodok? Karena tidak di Perintahkan, kan begitu ya. Kalau tidak diperintahkan kan boleh saja dikerjakan, wong tidak dilarang. Boleh nggak kayak gitu, Pak? <laughs> kan nggak diperintahkan. Kalau dikerjakan kan boleh saja wong nggak dilarang. Aisyah tidak mengatakan kami tidak dilarang atau kami dilarang kodok sholat. Tidak mengatakan ini. Tapi kami tidak diperintahkan kodok sholat. Ada dua keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Daqiq Keterangan yang pertama, Aisyah memahami dalam melaksanakan ibadah itu ada ada ada kodok ya. Ada itu apa ada? Melakukan ibadah pada waktunya. Kalau kodok ya melakukan ibadah setelah selesai setelah keluar waktunya. Baik. Aisyah memahami bahwa apabila di sana ada isqatul ada wanita haid tidak boleh melakukan sholat dan tidak boleh melakukan puasa. Berarti isqatul ada melakukan sholat dan puasa di waktunya ketika haid dilarang mereka tidak boleh melakukannya berarti gugur kewajiban dua ini maka iskotul ada yujibu iskotul kodok gitu ya kalau tidak kalau gugur kewajiban sholat berarti kan tidak perlu kodok kan begitu Faham? maka sholat tidak perlu kodok kecuali jika di sana ada perintah untuk kodok Nah yang diperintahkan kodok puasanya. Bisa memahami logika ini? Ya. Biar orang tidak beranggapan ya, ini tidak diperintahkan. Berarti boleh dikerjakan, kan tidak dilarang. Benar nggak kalimat ini? Dalilnya hadis Aisyah Ya, jawabannya hadis Aisyah ini mau kita gunakan untuk menjawab pernyataan ini. Baik, Aisyah berdalil Wanita haid Tidak boleh kodok sholat Tidak boleh itu Tidak boleh ataukah boleh kodok Tidak boleh ya Tidak diperintahkan itu maksudnya tidak boleh Ataukah tidak wajib Tidak boleh Saya ulang Aisyah berdalil Wanita haid tidak diperintahkan untuk kodok sholat itu maknanya tidak boleh kodok ataukah tidak wajib kodok tidak boleh kodok makanya beliau mencela khawarij kan begitu ya baik dari mana Aisyah bisa memahami tidak boleh kodok Padahal pernyataannya tidak diperintahkan kodok Maka logikanya dibalik Ketika wanita haid gugur kewajiban sholat dan puasa pada waktunya, gugur ada puasa dan sholat, begitu ya. Maka pleomami berarti gugur pula kodoknya. Gugur pula kodoknya. Enggak ada perintah untuk puasa dan sholat. Berarti gugur pula kodoknya. Kecuali jika ada dalil yang memerintahkan untuk kodok sementara puasanya diperintahkan untuk kodok Mukum? Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua bahwa kasus haid itu berulang. Sehingga bisa dipastikan wanita akan meninggalkan sholat berkali-kali. Begitu ya. Andaikan kodok itu wajib, maka seharusnya syariat akan menjelaskan. Karena itu ber, berlangsung berulang-ulang. Meninggalkan sholat lagi, nanti meninggalkan sholat lagi haid yang kedua dan seterusnya. Nah, ketika syariat tidak menjelaskan adanya kodok untuk sholat, maka ini menunjukkan kalau ini tidak diperbolehkan untuk kodok sholat. Terlebih jika di sana digandengkan dengan perintah untuk kodok puasa. Itu e, cara logika yang disampaikan oleh para ulama ketika memahami bagaimana pendalilan Aisyah radhiyallahu anha. Pelajaran yang terakhir dari hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, "Fanu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i as-shalah." Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa pernyataan para sahabat, kami diperintahkan atau kami dilarang meskipun ini Eh, mauquf namun yunzalu manzilah marfu. Statusnya sebagaimana dalil yang marfu. Ya, statusnya sama dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam Demikian yang bisa kita kupas Semoga bermanfaat Muhammadin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 还是还是怎么？